جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال الآن يعني يبدأ كلام في الاعتقاد أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم Berkata Syekhuna Abu Abdullah Yasir Al-Amiri Hafidahullah Ta'ala Sedadah Setelah beliau Muji Kepada Allah SWT Yang memiliki seluruh alam Dan bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadah Kecuali hanya Allah SWT semata Dan Nabi Muhammad SAW adalah Hamba Allah dan utusannya Adapun setelah itu Naam telah berkata Al-Imam Al-Hafidh Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim rahmatullah taala alaihi Sa'altu abi hu Aba Zur'ah aku telah bertanya kepada bapakku dan kepada Abu Zur'ah tentang madhab ahli sunnah wal jamaah dalam pokok-pokok permasalahan agama dan apa yang mereka dapati dari para ulama di berbagai negeri dan apa yang mereka yakini tentang hal tersebut maka mereka bapakku dan Abu surah menjawab bahwa kami menemui para ulama di seluruh negeri baik itu Hijaz ataupun Irak ataupun Syam ataupun Yaman nah mereka madhab mereka adalah bahwa iman merupakan ucapan dan amalan bertambah dan bisa bertambah dan bisa berkurang وفي قوله رحمه الله تعالى أدركنا العلماء في جميع الأمصار هذا يدل أن هذا الاعتقاد متفق عليه بين السلف ولم يحصل ولم يصح انهم اختلفوا في مساله واحده من مسائل الاعتقاد والتوحيد والايمان وانما حصل الاختلاف في بعض المسائل الاجتهاديه به وفي بعض مسائل الإمامة Hmm. Perkataan Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah bahwa kami menemui para ulama di berbagai negeri Hijaz, Irak, Syam dan Yaman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan ini ataupun akidah ini adalah akidah yang para ulama salaf mereka sepakat di atasnya. Tidak pernah terjadi dan tidak pernah nam sah di sana adanya perselisihan dalam salah satu daripada permasalahan-permasalahan akidah dan keimanan di antara ahli sunnah wal jamaah hanyalah terjadi di sana dalam khilaf pada sebagian daripada permasalahan-permasalahan istihad dan permasalahan imamah yakni kepemimpinan. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مقررا هذا الامر وقد انقضى عصر الصحابة والتابعين من السلف والأئمة الصالحين ولم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والأفعال بل كلهم على التسليم المطلق بما جاء في الكتاب والسنة عن الذات الإلهية وصفاتها بل كلهم على التسليم المطلق بما جاء في الكتاب والسنة عن الذات الإلهية وصفاتها كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمتهم واحده يعني الصحابة كلمتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم Berkata Imam Nuqayyim rahmatullah taala alaihi beliau menetapkan dan menyetujui tentang perkara ini bahwa sungguhnya telah kata beliau lewat masa sahabat dan para tabi'in dari kalangan ulama salaf dan para a'immah yang salihin dan tidak pernah mereka para a'immah tersebut berselisih dalam satu permasalahan pun dari permasalahan-permasalahan asma' permasalahan-permasalahan yang terkait, terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala wal af'al dan perbuatan-perbuatannya bahkan seluruhnya mereka sepakat dan tunduk secara mutlak dengan apa yang datang dengan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang terkait dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Semuanya mereka menetapkan dengan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab dan sunnah semuanya dan yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mereka adalah orang-orang yang satu Nah, dalam permasalahan ini dari awalnya sampai akhirnya. وإذا كان السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد أجمعوا على هذه العقيدة فمن الخطأ والغبن والخسارة أن يحرم الإنسان متابعة هؤلاء فيما اعتقدوه وفيما أجمعوا عليه من مسائل الاعتقاد Jika para ulama salaf dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mereka telah sepakat nah, di atas akidah yang seperti ini maka sungguh termasuk dari pada suatu kesalahan demikian juga kerugian kalau seorang dia seorang dia mengharamkan dirinya untuk mengikuti dari apa yang telah diyakini oleh para ulama salaf tersebut dan apa yang telah mereka sepakat di atasnya dari permasalahan-permasalahan akidah. ونستفيد <clears throat> من هذه الجملة ومن هذه ومن هذه الفقرة التي ذكرها ابن أبي حاتم فوائد الفائدة الأولى أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة وما دام أنهم اجتمعوا على العقيدة فلا تجتمع أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ضلالة وعلى باطل ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يجمع الضلال على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو في رواية لا تجتمع أمتي على ضلال ويد الله مع الجماعة قال الشيخ الألباني رحمه الله حديث صحيح Dan kita mengambil faedah dari hal ini dan perkara yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Abi Hadim rahmatullah taala alaihi beberapa faedah di antara yang pertama adalah bahwa sungguhnya umat ini yakni kaum muslimin mereka tidak akan bersatu di atas kesesatan selama mereka telah bersatu atau mereka telah sepakat dalam satu akidah yang sahihah maka tidak akan mereka bersatu di atas kesesatan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yasma'ud dhalalah ala hadhil ummah tidak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kesesatan kepada umat ini dan dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la tastami' ummati 'ala dhalalah wa yadullahi ma'al jamaah tidak akan umat ini bersatu di atas kesesatan dan sesungguhnya tangan Allah Subhanahu wa taala tangannya Allah Subhanahu wa taala bersama al-jamaah Hadis sahih disahihkan oleh Al-Imam Al-Bani rahmatullah taala alaih. Al الفائدة الثانية وجوب اتباع السلف رضي الله تعالى عنهم في باب الاعتقاد لقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فيجب أن يكون إيماننا كإيمان الصحابة رضوان الله عليهم يجب أن يكون إيماننا كإيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن أردنا الاهتداء لا كما يقول الأعداء من يهود أو نصارى كونوا هودا أو نصارى تهتدوا بل الهداية بل الهداية ما كان في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة Faedah yang kedua adalah wajibnya untuk mengikuti jalannya para ulama salaf di dalam bab akidah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw dan jika mereka beriman seperti dengan apa yang telah kalian beriman di atasnya yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajmain faqad ihtadaw maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala maka wajib nah bagi kita adalah agar iman kita ini seperti imannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wajib bagi kita hendaknya keimanan kita adalah seperti keimanan eh, keimanannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jika kita menginginkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana yang dikatakan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Yahud dan, dan Nasara dan yang lainnya yang mereka mengatakan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia kunu hudan au nasara tahtadu jadilah kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani maka kalian mendapatkan petunjuk tidak akan tadi bahkan barang siapa yang mereka menginginkan hidayah ketahuilah bahwa sungguhnya hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dahulu para ulama salaf para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka berada di atasnya. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده كما جاء ذلك في مسند أحمد وعند أصحاب بعض أصحاب السنن عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة والبدعة قد تكون في المعتقد وقد تكون في العبادة وفي غير ذلك فهي بدعة ضلالة على كل حال Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah merintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnahnya beliau dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin setelah beliau sebagaimana apa yang telah datang riwayatnya tentang hal itu dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah taala alaihi dan dari sebagian dari para periwayat hadis ahlu sunan dari al-irbad atau sahabah al-irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiin wajib bagi kalian untuk menetapi sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian dan takutlah kalian terhadap perkara-perkara yang baru di dalam perkara agama ini karena sungguhnya itu adalah perkara bid'ah. Dan bid'ah itu sendiri bisa terjadi pada akidah seseorang sebagaimana bid'ah juga terjadi pada ibadah dan yang lainnya dari perkara-perkara tersebut. Nah, setiap perkara bid'ah itu adalah kesesatan dalam setiap keadaannya. الفائدة الثالثة التحذير من مخالفة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في باب الاعتقاد لا يجوز أن يكون العبد في شق والصحابة رضوان الله تعالى عليهم في شق آخر في أبواب الاعتقاد وغيره ولهذا قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع تأمل ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرها مخالفة سبيل المؤمنين مصيره ما ذكره الله في الآية الكريمة نوله ما تولى ونصره جهنم Faedah yang ketiga adalah peringatan bagi kita semuanya um, dari menyelisihi jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam permasalahan akidah. Tidak boleh untuk seorang hamba dia pada suatu sisi sementara para sahabat ridwanullah pada sisi yang lainnya baik dalam permasalahan akidah ataupun yang lainnya hendaknya seorang senantiasa mengikuti jalannya para sahabat tersebut yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia Wa man rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin jahannam Dan barang siapa yang menentang jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepadanya petunjuk keterangan dan mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin maka kata Allah Subhanahu wa taala akan kami palingkan orang tersebut kemana dia berpaling akan kami sesatkan orang tersebut kepada jalan-jalan kesesatan dan kami akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembalinya seseorang. Dan yang terhadap jalannya kaum mukminin, yakni para sahabat ridwan wa alim ajmain, akibatnya adalah seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia tadi. Dibalikkan oleh Allah dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jalan-jalan kesesatan dan kelak di hari kiamat agar dimasukkan ke dalam neraka jahanam sebagai tempat kembali yang paling jelek. إذا مخالفة سبيل المؤمنين مصيره ما ذكرته الآية الكريمة ولهذا قال ابن بطة قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى هذا وعيد لمن شاق الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين ومن سلك مسلك البدع وخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابه والتابعون وشاق الله ورسوله فيشمله هذا الوعيد نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Jadi penelitian terhadap jalan yang kaum mukminin akibatnya adalah seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia tadi. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Battah rahmatullah taala alaihi beliau berkata, "Hada wa'idun liman Allah rasulah." Ini adalah ancaman bagi setiap orang yang dia menentang Allah dan menentang Rasulnya dan mengikuti jalannya selain jalan kaum mukminin dan barang siapa yang dia menempuh jalan jalan kebid'ahan serta keluar dari serta keluar daripada jalannya ahlu sunnah wal jamaah madhabnya ahlu sunnah wal jamaah maka sungguh dia telah mengikuti nah, jalan daripada jalannya selain kaum mukminin yakni mereka adalah para sahabat dan para tabi'in dan orang ini telah menentang Allah dan menentang Rasulnya sehingga dia tercakup di dalam dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia tadi di mana Allah Subhanahu wa taala akan malingkan dia kepada jalan-jalan kesesatan dan akan masukkan ke dalam neraka jahanam.